Masih kita pada ucapan Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari bahwa imam rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau menyatakan kalau seorang mencintai sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usain bin Khudair, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah. Berarti ciri ahli sunnah adalah cinta kepada para sahabat. Juga beliau berkata, "Wa man 'arafa ma taraka ashab al-bid'i min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bih fa huwa sahibu sunnah." Dia ciri berikutnya. Masih ucapan Al-Barbahari. Dan kalau seseorang melihat apa yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok sesat dari sunnah-sunnah nabawiyah wa ma faraqu melihat apa yang dijauhi oleh mereka dan ditinggalkan oleh mereka kemudian justru dia berpegang dengannya maka dia adalah ahlus sunnah berarti apa ciri-ciri ahlus sunnah dia berpegang dengan sunnah khususnya sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok sesat setiap kelompok-kelompok sesat mereka meninggalkan ajaran Nabi, meninggalkan sunnah-sunnah. Dan khususnya setiap kelompok punya ciri khas tersendiri. Kalau kelompok Syiah misalnya, Allah pasti dia akan meninggalkan penghormatannya terhadap para sahabat. Mereka melecehkan mereka, mencerca mereka, memusuhi. Maka ahli sunnah ini melihat seperti itu, mereka sebaliknya memuji para sahabat, meninggikan para sahabat, memuliakan para sahabat. Kalau ada sunnah yang ditinggalkan, oleh beberapa kaum sufiyah yaitu inkarul munkar, mengingkari kemunkaran, maka justru ahlu sunnah tadi menegakkannya. Dan begitulah seterusnya. Kalau ada seseorang yang melihat bahwa ada sunnah yang ditinggalkan oleh kelompok sesat kemudian dia justru menghidupkannya, maka itu ciri bahwa dia sahibu sunnah wa sahibu jamaah wa haqiqun an yuttaba' dan pantas untuk diikuti wa an yu'an dan pantas untuk dibantu dan ditolong ويحفظ وهو ممن أوصى به dan mereka adalah termasuk yang Allah wasiat, yang Rasulullah SAW wasiatkan untuk menjaganya. Masih berbicara lagi Imam Al-Barbahari rahimahullah. Idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau melihat seseorang berdoa untuk kebaikan penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah insya Allah. Ini ciri berikutnya. Ciri-ciri ahlus sunnah yang berikutnya adalah bahwa dia mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh beberapa kelompok sesat seperti khawarij, atau Syiah Rafidah atau kelompok-kelompok yang sejenis dari kaum reaksioner yang mereka berjalan dengan emosi, maka doa-doa mereka kepada penguasa selalu doa-doa jelek. Semoga Allah menghancurkannya, semoga Allah membinasakannya, semoga Allah melaknat mereka dan seterusnya. Padahal itu jelas bukan sunnah. Maka halus sunnah harus menghidupkan sunnah dalam masalah ini. Apa sunnah dalam masalah ini? Sunnahnya justru mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bahkan Fudail bin Iyad menyatakan kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, niscaya yang aku doakan adalah penguasa. Kalau aku doakan untuk diriku, maka aku yang sendirian yang dapat kebaikan itu. Tetapi kalau aku mendoakan penguasa, penguasa jadi baik dan rakyatnya pun akan merasakan kebaikan-kebaikan. <laughs> Ikhwan azakumullah. -kebaikan. Kemudian Abu Hatim rahimahullah berkata kepada anaknya, "Idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah." Wahai anakku, kalau engkau melihat seorang yang cinta kepada Imam Ahmad, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah. Karena di zamannya tokoh Imam ahlus sunnah adalah Imam Ahmad rahimahullah. Di zaman sebelumnya Tokoh ahlu sunnah yang terkenal adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka setiap zaman ada tokoh-tokoh ahlus sunnah. Imam-imam ahlus sunnah. Maka barang siapa yang cinta kepada imam-imam ahlus sunnah, maka ini ciri kalau dia ahlus sunnah. Sebaliknya, kalau dia benci kepada tokoh dan imam ahlus sunnah, maka itu ciri-ciri bahwa dia adalah bukan ahlus sunnah. Dia ucapan Zakaria ibni Yahya ibni Sabiha rahimahullah. Sami'tu Abu Bakar ibn Ayyash qala lahu Aku mendengar Abu Bakar ibn Ayyash berkata kepadanya seseorang, "Ya Abu Bakar, manis sunni?" Ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, manis sunni? Siapa yang disebut sunni?" Qal, dijawab, "Alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha." Ahli sunnah atau sunni adalah yang kalau disebut aliran-aliran bid'ah hawa nafsu, maka niscaya dia tidak taksub sedikit pun pada sedikit pun dari mereka. Disebutkan pula dalam riwayat, dia tidak marah seperti marahnya ketika dia mendengar tentang aliran-aliran sesat. Ini ahli sunnah. Betapa bencinya mereka kepada ahlul ahwa. Berkata Waqi Ibn Jarrah rahimahullah, "Man talaba al-haditha kama jaa'a fa huwa sahibu sunnatin." Ciri berikutnya diucapkan oleh Waqi Ibn Jarrah. Siapa yang mencari hadis, mempelajari hadis, menyampaikan hadis kama jaa'a sesuai dengan apa adanya. Tidak berani menambah, tidak menguranginya, tidak merubah. Maka orang ini sahibus sunnah Berarti orang ini ahlus sunnah. Berarti apa yang dimaksud ciri-ciri beliau atau ciri-ciri ahlus sunnah? Yani yang meriwayatkan atau mempelajari hadis, menerima hadis, meriwayatkan hadis, tidak berani menambah atau menguranginya. Tidak berani merubahnya, tidak berani menyelewengkan maknanya. Ini ahli sunnah. Ola ya. Aydan berkata juga wakil bin Jarrah dan wakil bin Jarrah merupakan salah seorang dari guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Qala Aydan, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Para ulama mereka menulis apa yang mereka atau apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Ini juga ciri-ciri ahli sunnah. Para ulama mereka selalu menulis hujah-hujah. Apakah yang membenarkan dirinya atau yang menyalahkan dirinya yang mendukung dirinya ataupun yang menentang dirinya. Kalau ada riwayat hadis sahih, hujah yang qat'iyah, dia akan sampaikan. Artinya bukan orang yang berpendapat kemudian cari riwayat yang cocok, bukan. Mereka bukan orang yang berpendapat dulu, berpegang dulu dengan satu keyakinan, kemudian meriwayatkan hanya yang cocok saja, menerima hanya yang cocok saja, menyampaikan apa yang cocok saja, itu bukan ciri-ciri ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah menyampaikan apa adanya dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Ya. Apakah kebetulan dia cocok dengannya, yakni benar dengan apa yang dia kerjakan, ataupun kebetulan bertentangan dengan apa yang dia kerjakan. Bahwa ini hadis sahih, adapun apa yang saya kerjakan salah. Ya. Ini ahli sunnah. Ya. Yaktubuna malahum wa ma'alayhim. Mereka menulis apa yang membenarkan mereka ataupun apa yang menyalahkan mereka. Yani mereka tidak ta'assub pada satu pendapat. Apa yang diriwayatkan sahih dia akan sampaikan, dia akan tulis walaupun ternyata justru menentang dirinya. Loh, ini kan bertentangan dengan apa yang katakan kemarin. Iya, yang saya katakan kemarin salah dan apa yang saya katakan sekarang riwayat-riwayat ini benar. Ini hadis sahih. Maka mereka menulis apa yang mendukung mereka ataupun apa yang menyalahkan mereka. Karena berbeda dengan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat mereka hanya mau menulis yang mendukung diri mereka saja. Kalau ada riwayat-riwayat yang bertentangan dengan manhaj mereka, prinsip mereka, mereka akan sembunyikan. Mereka akan hilangkan atau mereka akan hapuskan atau mereka nggak akan ajarkan kepada kaum muslimin. Persis seperti Yahudi. Ketika mereka bertanya tentang masalah Nabi yang akan datang di akhir zaman, disembunyikan. Yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Padahal di kitab Taurat mereka ada. Dalam kitab-kitab mereka ada. Tapi mereka sembunyikan. Ahlul bid'ah wa dalalah. Kelompok-kelompok sesat juga sama. Mereka menyembunyikan semua yang kira-kira akan menentang mereka atau menentang prinsip mereka atau membuktikan kesalahan mereka, mereka sembunyikan. Tetapi ahlu sunnah tidak. Dia akan sampaikan malahum wa ma'alayhim. alaihim akan disampaikan apa yang memang untuk mereka mendukung mereka ataupun yang ternyata menyalahkan mereka. Ini ciri-ciri ahlu sunnah yang berikutnya. Kalau Syaibah bin Hajjaj <coughs> rahimahullah itu ra'aitu ahadan qat ya'du illa qultu majnun atau sahib hadis. Wa itu ra'aitu ahadan qat Aku tidak melihat kata Sya'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ma ra'aitu ahadan qat ya'du illa qultu majnunun aw sahibah hadith aku tidak melihat seorang pun yang mereka dimusuhi atau mereka dalam keadaan dikucilkan kecuali aku katakan dia orang gila atau ahli hadis di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang gila dalam keadaan mereka dikucilkan karena kegilaannya. Tetapi sahibu hadis karena Rasulullah SAW menyatakan innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasing dan akan berakhir asing seperti permulaannya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang asing. Semoga mendapatkan tuba dalam jannah orang-orang yang asing. Maka seseorang yang berbeda sendiri dalam keadaan dimusuhi oleh kaumnya atau dikucilkan oleh kaumnya, imma karena mereka ini memiliki suatu keanehan atau mereka adalah sahibus sunnah. Maka dilihat dikucilkannya karena apa? Kalau karena mereka menerapkan sunnah demi sunnah, itu ciri-ciri sahibul hadis. Itu ciri-ciri ahlus sunnah. Qala Ishaq bin Ibrahim al halini rahimahullah thalathatu asya la yastaghni anha ashabul hadis. Tiga perkara yang tidak hilang daripadanya para ahlul hadis. Tiga perkara yang tidak hilang artinya selalu ada pada para pencari hadis. Pada ahlul hadis. Apa itu tiga perkara? Pertama, suratul misyi Cepatnya kalau jalan. Ya. wasur atul akal. Cepat kalau makan. Ya. wasur atul khab. Dan cepat kalau nulis. Ya. Tulabul ilm para pencari hadis. Hendaklah kalian seperti mereka para ashabul hadis. Para pencari-pencari hadis, para ulama, para rawi yang kesana kemarin mencari hadis. Mereka kalau makan cepat. Kalau berjalan cepat. Dan menulis juga cepat. Karena itu semua mendukung talabul hadi. Mendukung belajar. Ayo belajar sebentar saat masih makan. Ini sudah mulai pelajarannya belum selesai masih makan. Ini sudah separuh pelajaran masih makan. Habis sudah pelajaran, waduh nggak dapat saya. Saya belum selesai makannya. Makan. Eh. Yang satu lagi jalan santai. Itu sudah dimulai kajian ya sebentar, sabar. Enggak pada tempatnya. Sabar tidak pada tempatnya. Yang gelelengan di kamar-kamar di pondok kalian. Itu Ustaz sudah datang. Iya. Jalan satu langkah, satu langkah. Itu bukan bukan jalannya para pencari ilmu. Bukan jalannya para pencari ilmu. Selangkah demi selangkah itu kalau orangnya nggak ngingetin yang lain-lainnya cepat-cepat dia akan lebih lambat lagi dari itu. Ya. Duduk dulu, mandangin eternit. Ya. <sighs> Tarik napas panjang-panjang. Ya. Nah. ya. kenapa? Bukan disuruh kerja, mau dikasih ilmu. Ya. Kenapa dikasih ilmu kok malas jalannya? Tiga perkara yang selalu ada pada ahlul hadis, ya. pada para pencari hadis. Pertama, suratul masjid cepat kalau jalan ya. segera ada pelajaran langsung dia berangkat jalan cepat makannya cepat dan juga nulisnya cepat jangan baru nulis satu kalimat usahanya sudah selesai nulis atau sudah selesai bicara sampai usahanya sudah keluar kalau masih belum selesai nulis satu hadis padahal yang sampaikannya lima hadis lima riwayat ini ketinggalan ketinggalan ilmu Khadirin azakumullah. Maka ciri-ciri ah- ahlus sunnah, ciri-ciri ahlul hadis semangat mencari ilmu dan mereka dalam keadaan selalu memiliki tiga perkara tadi. Cepat ketika berjalan, cepat ketika makan, dan dia cepat ketika menulis. Sigap. Tidak malas-malasan. Kalau kutai bin Sa'id rahimahullah. Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahlal hadis fa innahu 'ala sunnah Kata Qutaib bin Sa'id rahimahullah, siapa yang melihat seseorang cinta kepada ahlul hadis, kepada para ulama ahlul hadis, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah. Dia adalah al sunnah, di atas sunnah. Demikian pula Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah. Dia menyatakan as-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha Seorang sunni, seorang ahlu sunnah adalah orang yang kalau disebut tentang ahwa, disebut tentang aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat, madhab-madhab sesat, maka niscaya lam gob, li syai'in minha. Sungguh dia tidak pernah marah seperti marahnya ketika didengar atau mendengar kalimat-kalimat tadi atau mendengar tentang ashabul ahwa. Qala bin a'azakumullah. Qala Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Berarti ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash ataupun Kutai bin Sa'id sama dengan apa yang diriwayatkan kemarin yang kita bacakan yaitu cinta kepada ahlus sunnah dan benci kepada ahlul bid'ah. Senang dia kalau disebut para ulama ahlus sunnah dan jengkel dia kalau disebut tentang tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Marah dia kalau disebut tentang pemikiran-pemikiran sesat. Berkata Abu Uthman Sabuni rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li'a'immatin لأئمة sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Kata Muhammad Sabuni rahimahullah, salah satu dari ciri-ciri ahlus sunnah adalah cintanya mereka kepada sunnah dan kepada ulamanya, ulama sunnah dan kepada ansaraha, kepada para pembela-pembela sunnah wa auliyaaha dan juga kepada para wali-wali sunnah, pembela-pembela sunnah, penolong-penolong sunnah. Wa li a'immatil bidah dan bencinya kepada tokoh-tokoh penyesat umat, tokoh-tokoh ahli bidah, ahli dhalal, alladzina yad'una ila nar yaitu tokoh-tokoh yang membawa dan mengajak kepada api neraka. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar yaitu orang-orang yang menunjukkan atau menggiring pengikutnya kepada darul bawar, kepada neraka jahanam, kepada azab yang kekal. Maka ahlu sunnah, kalau disebut para ulama sunnah, pembela sunnah, para aulia sunnah, penolong sunnah, maka dia senang, cinta kepada mereka. Tetapi kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah wa dalalah, tokoh penyesat umat, tokoh pembawa kepada kesesatan, seperti tokoh-tokoh syiah rafidah, tokoh-tokoh para khawarij, tokoh-tokoh teroris, benci dia, jengkel pada mereka, marah. Ini ciri-ciri ahlu sunnah. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله dan Allah telah mengindahkan subhanahu wa ta'ala qulub ahli sunnah telah mengindahkan hati-hati ahli sunnah wa nawwaraha dan menjadikannya bercahaya bihubbi ulama sunnah dengan cinta kepada ulama ahli sunnah Allah jadikan hati-hati ahli sunnah bercahaya. Allah jadikan hati-hati ahli sunnah menjadi indah. Dengan apa? Dengan kecintaan mereka kepada ulama us sunnah. Kepada para pembela-pembela sunnah. Pada ulama ahli sunnah. Dan ini fadlan minhu jalla jalaluh. Dan ini pemberian fadilah dari Allah jalla jalaluh. Qila dikatakan kepada Sahal ibni Abdullah At-Tasturi rahimahullah. Mata ya'lamur rajul annahu ala sunnah wal jamaah? Ditanyakan kepada beliau, Sahal ibn Abdullah Tasturi, kapan seseorang mengetahui kalau dirinya di atas sunnah dan di atas jamaah? Kala dijawab oleh beliau, Ida arafa min nafsihi ashra khisal." Kalau dia mengetahui pada dirinya ada sepuluh perkara. Kalau dia mengetahui pada dirinya sepuluh perkara. Pertama, la yatrukul jamaah. Tidak meninggalkan jamaah. Yang kedua, la yasubbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, tidak mencerca para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Yang ketiga, wala yakhruj ala al ummah bis-sayf. Yang ketiga, hendaklah jangan keluar membawa pedang melawan kaum muslimin. Ya. Hadil ummah ini umat ini umat Islam. Ya. Ciri yang ketiga apa? Tidak keluar dengan pedangnya untuk melawan orang yang masih muslimin. Ya. Wala yukadzibil qadar. Tidak mendustakan takdir. Wala yasyukku fil iman. Dan tidak meragukan keimanannya keimanan dirinya ya. tidak melakukan keimanan dirinya ya. walayumari yumari dan tidak berdebat dalam masalah agama ya. tidak berdebat dalam masalah agama ya. wala salah ala man yamutu min ahli qiblati bidzanbi dan tidak meninggalkan salat menyolatkan jenazah orang-orang yang masih ahli qiblah hanya karena dosa-dosa Bukan kena udhur. Ya, kalau kena udhur maklum karena itu tidak wajib alal aini tapi wajibnya wajib kifai. Ya. Tetapi kalau dia meninggalkan saya tidak mau nyolatkan si fulan hanya karena dosa dosanya maka ini ya, ciri-ciri ya, kalau dia ada pemikiran yang bukan sunnah, bukan ala sunnah. Ya. Karena yang namanya ahli sunnah justru dia menyolatkan mereka karena mendoakan Allahumma gfirlahu. Ya Allah ampunilah dosanya. Sehingga karena dosa-dosa tidak menghalangi seseorang untuk menyolatkan jenazahnya. Yang berikutnya, walayat rukul masah alal khufain dan tidak meninggalkan sunnahnya mengusap sepatu ketika berwudu. walayat rukul jum'ah khalfa kulli walin, tidak meninggalkan sholat Jumat bersama para penguasa. Apakah orang penguasa itu jarin atau adil? Apakah zalim ataupun adil? tidak meninggalkan sholat Jumat bersama mereka. Lihat ucapan beliau rahimahullah Sahal Ibn Abdullah At-Tasturi. Kalimat-kalimat yang disebutkan dari ciri-ciri tadi adalah untuk menafikan dari dirinya pemikiran sesat. Seperti kita contohkan. La rukul jamaah. Agar jangan seperti mereka yang mengatakan ahlu sunnah tapi tidak bersama jamaah. Tidak bersama jamaah kaum muslimin. ini pegang pegang sunnah dia, tapi tidak kembali kepada jamaah salaf, jamaah para sahabat. Yang kedua, walaya suhubu ashabi Rasulullah, tidak mencerca sahabat. Agar terbebas dari pemikiran Syiah bahwa kalian ahli sunnah mencintai sahabat tidak mencerca sahabat. Yang ketiga, tidak keluar melawan umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang kalian. Artinya jangan seperti khawarij. Wala yukadzibil qadar dan jangan mendustakan takdir. Jangan seperti qadariyah, jangan seperti jabriyah. Wala yasyukku fil iman dan jangan meragukan keimanannya. Yani jangan seperti murjiah. Murjiah itu tidak meyakini keimanannya. Dalam keadaan mengatakan dengan kami mukminun insya Allah begitu meragukan keimanannya. Wala yumari fiddin dan tidak berdebat dalam agama, tidak seperti ahlul kalam, ahlul filsafat yang agamanya adalah milik pemenang debat. Agamanya adalah hasil debat. Kalau menang itu yang hak, kalau kalah itu bukan hak kata mereka. Wala yatruku ala man yamut dan tidak meninggalkan sholat jenazah kepada orang yang mati hanya karena dosa-dosa. Untuk menghindarkan diri dari pemikiran wa'diyah. Apa itu wa'diyah? Mirip dengan khawarij, tapi hanya dalam bentuk keyakinan. Kalau orang berbuat dosa, maka dia kafir. Dan agar jangan sampai seperti Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa dia bukan kafir, bukan mu'min, manzilah baina manzilatain. ta'in. a'azakumullah. Wala rokal al dan tidak meninggalkan masa' al khufain Masa' al khufain adalah suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang mengingkari sunnah ini kecuali kelompok-kelompok mutasyayyih dan sejenisnya. Nah, walayatrukul jum'ah khalfa kulli walin dan tidak meninggalkan salat Jumat bersama setiap wali penguasa apakah zalim ataupun tidak zalim. Kata Sahal bin Abdullah Tasturi kalau 10 ini ada pada kamu maka kamu adalah ahlus sunnah. Yang berikutnya ucapan Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al Asbahani. Ahlul hadis akhadhu ad-din min al-kitab wa sunnah wa tariq an-naql fa awradtuhum al-ittifaq wal iktilaf. Bahwa ahlul hadis mereka mengambil dari kitab was sunnah. Artinya ilmu mereka mengambil dari kitab was sunnah. Watariqin naql dengan cara penukilan-penukilan riwayat. Ini ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah. Ya. Maka awratuhul tifaq wal iktilaf awradathum. Ya. Itu domahnya bukan di ta, tetapi di ha. Awradathum al ittifaq wal iktilaf. Maka mereka dimasukkan dengan prinsip itu kepada al ittifaq wal iktilaf. Persatuan, perdamaian, kecocokan hati, tidak bertikai. Kenapa tidak bertikai? Karena rujukannya sama, mengambil dari kitab sunnah. Sedangkan selain ahli sunnah, mereka mengambil dari pemikiran yunus sendiri. Menurut saya, menurut saya, menurut saya. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Pertikaian-pertikaian dan perpecahan-perpecahan. Maka ciri ahli sunnah mesti ahlul iktilaf. Iktilaf. Ahlul iktilaf ini golongan yang bersatu. Golongan yang satu hatinya. Adapun ahlul bid'ah adalah ahlul iftirak golongan yang berpecah belah. Ini ciri berikutnya. Qala Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ashabul hadis khairun nas. Bahwa para ahlul hadis merupakan sebaik-baik manusia. Wa kaifala kaifala yakununa kadzalik wa qad nabadu dunya bi asriha wara'ahum. Bagaimana tidak demikian? Mereka telah melemparkan dunia mereka seluruhnya di belakang punggung-punggung mereka. Kemudian ja'alu ghidha'ahumul kitabah. Kemudian jadilah mereka orang-orang yang makanannya adalah nulis. Begadangnya adalah membahas. Istirahatnya adalah mengingat mengulang-ulang pelajaran. Wa quluquhumul madad dan juga keadaan mereka, akhlak mereka adalah bagaimana menambah ilmu. Wa naumuhum sihad, wastilauhum ad-dhiya, wa tawassuduhum al-hasa. Khana fil na'azakumullah lihat. Ashabul hadis, ahli sunnah itu sebaik-baik manusia. Kenapa dikatakan sebaik-baik manusia? Karena mereka adalah orang-orang yang melemparkan dunia di belakang punggung mereka untuk mementingkan agama, untuk mementingkan akhiratnya, Ja'alu ghidha'ahumul kitab. Makanan mereka itu nulis mencatat ilmu, mencatat ilmu, mengkaji ilmu terus dicatat dalam kitab-kitab mereka. Apa yang mereka sudah dapatkan mereka tulis, mereka tuangkan dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kita mendapatkan hasil jerih payah mereka, kitab-kitab para ulama. Wasamruhumul mu'arabah. Samarnya mereka, samar itu tidak tidur malam. Ini begadangnya mereka itu membanding-bandingkan ini riwayat ini dengan riwayat yang itu, riwayat yang itu dengan riwayat membahas. bah Wastirwahuhum al Istirahatnya mereka mudakar Apa mudakar Mengulang-ulang apa yang telah dipelajarinya di siang hari. Ini ahlus sunnah. Berarti ciri-ciri ahlus sunnah adalah talabul ilm. Kalau tidak semangat cari ilmu, berarti dia ada sesuatu. Kenapa? Karena memang ciri-ciri ahlu sunnah adalah talabul ilm. Bagaimana mungkin mereka akan mengatakan saya ahlu sunnah, tapi nggak pernah tahu apa itu sunnah dan nggak pernah mau mempelajari sunnah. Bagaimana mau, mau dikatakan ahlu sunnah? Yang namanya ahlu sunnah pasti akan mempelajari bagaimana sunnah dan dia terapkan pada diri. Pasti dia akan pelajari, pelajari, pelajari. Sehingga yang namanya ahlu sunnah adalah seorang yang semangat mencari ilmu. Orang yang lebih mementingkan talabul ilmi daripada urusan dunia yang makanan sehari-harinya adalah membaca, menulis, membaca, menulis dan mendengarkan pelajaran. Yang begadangnya tiap malam adalah mengulang-ulang pelajaran, mengkaji, membahas, membandingkan antara kitab ini dengan kitab yang itu. Wastirwahuhumul mudzakarah dan istirahatnya mudzakarah. Sudah berbaring di kasurnya masih mengingat. Ya, berarti hadis itu begini, berarti hadis itu begini, berarti Mustafa minal hadis, berarti hadis itu faedahnya begini, begini, konsekuensi berarti begini. Diingat-ingat apa yang tadi dipelajari. Qanibidin a'azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Tertidur. Berbaring. Dalam keadaan tamunya bangun malam sholat. Melihat sepertinya tidur terus. Katanya imam. Sampai di akhir malam baru beliau bangun. Qiyamul Ditanya, kamu tadi kok banyak tidurnya? Bayangan dia tidak akan tidur, belajar terus. Ternyata kata beliau, kata Imam rahimahullah, aku mengingat-ingat pelajaran 70 bab. Ketika berbaring tadi, yang dikira tidur, sedang mengulang-ulang 70 bab. Sebelum tidurnya. Sehingga tidurnya mungkin sedikit. Tetapi kebanyakan dia ketika berbaring adalah mengingat-ingat pelajaran dan mengulang-ulang pelajaran. Apa yang kalian hafal, apa yang kita hafal diulang-ulang ketika istirahat. Itu istirahatnya. Maka bagaimana tidak dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia? Karena mereka adalah orang yang makanan sehari-harinya adalah belajar. Menulis, mendengar pelajaran, mendengar ilmu. Dan begadangnya juga membahas, istirahat dan mengulang-ulang pelajaran. Wa quluquhum al-madad. <clears throat> Al-madad menambah. Menambah ilmu juga. Wa naumuhum Tidurnya mereka adalah sihat. Hampir mirip dengan yang yang mudzakarah tadi. Wastila'ahum ad-diya. ahum adalah ad cahaya. Kenapa dia butuh cahaya atau mereka butuh cahaya? Karena untuk belajar. Dia kalau ingin sesuatu, apa yang paling kamu inginkan, paling aku inginkan adalah cahaya yang mencukupi supaya saya bisa belajar di malam hari. Ini bukan sekarang zamannya, masya Allah zaman lampu-lampu seperti ini. Waktu itu sangat kurang. Sehingga perabot yang paling berharga yang mereka jaga betul-betul adalah cepliknya, sempornya. Tahu cempor? Ceplik, pelitanya. Ini jangan sampai kurang minyak, jangan sampai padam. Dan sampai rusak sumbunya dan sebagainya. Saya malam tidak bisa baca. Nggak bisa menulis Bantalnya watawasuduhum al-hasa. Bantalnya adalah batu kerikil. Artinya mereka karena sering belajar berpergian ke sana kemari, maka sering lebih-lebih banyak dia tidur di tanah daripada tidur di kasur dan bantalnya. Lebih banyak tidur di tanah untuk urusan tolabul ilmi. Fasyadaid syada'id ma'a wujudil asanid al-aliyah indahum raha. Maka syada'id kesusahan-kesusahan ma'a wujudil asanidil aliyah bersama adanya sanad-sanad yang ali indahum raha. Menurut mereka itu kebahagiaan. Kalau mendapatkan sanad yang ali. Apa sanad ali? Sanad yang lebih tinggi. Misalnya kita mendapatkan riwayat ya, dari satu orang di sini. Kamu dapat dari mana? Kamu dengar dari siapa? Aku mendengar dari Imam Fulan. Dan Imam Fulannya itu masih hidup di zaman sini. Maka saya ingin mendengar langsung dari dia. Itu sanatnya Ali namanya. Kalau saya dapat dari orang ini, saya mendapat dari orang kedua. Tapi kalau saya bertemu langsung dengan alim tadi, saya akan mendengar dari orang pertama. Maka ini adalah sanad yang lebih ahli. Para ulama sangat mencari sanad yang lebih ahli walaupun harus menempuh perjalanan, harus tidur di pasir, harus dia dalam keadaan seperti ini seperti itu. Berat. Asyadaid, kesusahan-kesusahan bersama sanad yang ali itu kebahagiaan. Masya Allah. Saya berhasil mendengarkan langsung dari mulut Imam Fulan. Yang berada jauh di Yaman sana atau jauh di Madinah sana. Bahagia. Walaupun perjalanannya sangat sulit memberatkan dia. Menghabiskan harta dan tenaganya dan waktunya wujudur raha ma faqdi ma talabuhu indahum bus. sebaliknya adanya sesuatu yang menggembirakan tetapi bersama hilangnya apa yang mereka cari bagi mereka itu adalah bus kesialan kesedihan nikmat kita Masya Allah mendapatkan kenikmatan makanan, minuman, Masya Allah pesta pora. Ternyata mereka kehilangan apa yang mereka cari. Oh, tadi ada kajian. Ya sudah terlambat, sekarang sudah selesai. Maka orang ini bukan bahagia, bukan gembira dengan makanan yang nikmat tadi. Justru sedih. Itu musibah yang menyedihkan dia dan bikin nangis dia. Kenapa? Sampai terlewat pelajaran. Kenapa? Sampai terlewat pelajaran. Ini khunabidina azakumullah ciri-ciri ahli sunnah. Lebih mementingkan ilmu. Sehingga rokok maafak di matalabu, kebahagiaan, kesenangan bersama hilangnya apa yang mereka cari yaitu ilmu, itu bagi mereka merupakan kesedihan. Fauquluhum bila dadati sunnah ghamirah. Maka mereka, akal-akal mereka dengan kelezatan sunnah dipenuhi, diramaikan. Ini ramainya akal-akal mereka dipenuhi oleh kelezatan terhadap sunnah. Kenikmatan mempelajari sunnah. Qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Hati mereka dengan keridhaan pada keadaan apa adanya itu amirah diramaikan. Hatinya ramai dengan keridhaan. Dipenuhi dengan keridhaan dengan keadaan. Tidur di tanah oke. Okay. Tidur di atas batu atau berbantalkan batu tayyib. Naam, siap. Ridho dengan apapun, makan apa adanya nasi putih tok dengan garam. Nah apa Apalagi ditambah sayur, masya Allah, terima. Yang penting apa? Bagi mereka dapat ilmu. Talabul ilmu. Tidak mengeluh nah, makanannya begini, makanannya begitu, makanannya begini, makanannya begitu, tidurnya begini, tidurnya begitu, tempatnya begini, tempatnya begitu. Tidak begitu. Justru ahlu sunnah qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Hati-hati mereka dengan keridhaan pada apa yang ada, mereka dipenuhi hatinya dengan keridhaan. Ta'allumu sunan sururuhum, mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka. Wa majalisul ilmi dan majlis-majlis ilmu itu tempat duduknya mereka. Wa ahlu sunnah qatifatan ikhwanuhum. Dan ahlu sunnah seluruhnya merupakan saudara-saudara mereka wa ahlul ilhad wal bid'ah bi asriha sedangkan golongan orang-orang yang menyimpang sesat ahlul dalal ahlul bid'ah bi asriha seluruhnya a'da'uhum merupakan musuh-musuhnya ahlu sunnah seluruhnya merupakan saudara-saudaranya sedangkan kelompok-kelompok sesat penyesat-penyesat umat seluruhnya merupakan musuh-musuhnya ini ahlu sunnah Qanifidina kaum muslimin talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah Demikian keadaan mereka para ahlu sunnah digambarkan oleh para ulama. Dan itu ciri-ciri ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah bukan hanya pengakuan. Tetapi butuh pembuktian. Asla taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan tasakurka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.